Bab wilayatil mar'ati. Bab kekuasaan wanita. Allah Subhanahu wa taala membuat manusia dua jenis, laki-laki dan perempuan. Masing-masing sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam segala sesuatunya. Maka menurut syariat agama Islam juga ada peraturan-peraturan khusus yang berkenaan dengan khusus pria, yang berkenaan dengan khusus wanita. Sekarang kita memasuki bab kekuasaan wanita. Orang perempuan berkuasa atau menjabat sesuatu kekuasaan ساكمان عن أبي بكرة لقد نافعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم seorang sahabat yang bernama Abi Bakr. Waktu terjadi clash antara beberapa sahabat. Setelah wafat atau terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khalifah khalifah yang empat yang terkenal dengan Al-Khulafa Rasidun empat-empat ini wafatnya kalau Sayyidina Abu, Abu Bakar As-Siddiq sakit biasa matinya biasa tapi yang tiga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tiga-tiga ini wafatnya terbunuh malah Sayyidina Umar itu waktu mau mengimami mau sholat jika seorang dari belakang namanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi orang Majusi nyunduk masuk mau jadi imam dasar dengan nama orang itu 13 orang dibunuh sekali oleh Abu Lu'lu'ah Adapun Osman Osman diserbu oleh gerombolan gerombolan pemberontak istilah sekarang memberontak harus dimasuki rumahnya dari atas waktu itu baca Quran dan sampingnya istrinya namanya Nailah masuk orang dari atas memusyawarahkan sama Nailah yang ditolaknya begitu putus ini lalu sudah darah semua Qurannya ini yang dia, dia baca ini darah semua ada pun saya Ali wafatnya akan berangkat sholat subuh juga akan mengimami ke masjid Berangkat sholat subuh tiga seorang. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Pedang yang digunakan atau senjata yang digunakan membunuh eh, uh, itu sudah dipersiapkan beberapa lama dan beracun. Lalu setelah wafat Sayyidina Utsman bin Affan terjadi les di antara beberapa sahabat di sana kebetulan saya eh, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pergi haji. Pulang dari haji digunakan kesempatan oleh orang-orang yang akan menuntut pembunuh Osman. Nah, ini si Nabi akan digunakan. Waktu itu adalah naik unta itu naik unta. Lalu sahabat Abi Bakar ini akan ikut serta. Akan ikut serta, ingat dia, saya ingat bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anna ahla Farisa qad marlaku alaihim binta Kisra. Qala alaihi salatu wassalam lan yufdah qawmun walau amrahum imra'atan. Saya telah mendengar atau sampai pada saya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar Raja Kisro, Raja Persia meninggal dunia. Lalu orang-orang melakukan itu Menciptakan ya Rasulullah Raja Kisro mati. Nabi tanya siapa gantinya? Orang-orang menjawab putranya. Yang mana perempuan? Namanya Fulan. Spontan Nabi menjawab lan yufliha qawmun walau amrohum mu'atan. Tidak akan berbahagia, tidak akan berhasil suatu kaum mengangkat pimpinannya seorang wanita. Nah, jadi hadis ini sahih bahwa golongan atau kaum mana saja kalau mengangkat pimpinannya itu adalah orang perempuan maka itu tidak akan berbahagia tidak akan hasil baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selamanya sifat manusia ini adalah laki-laki dan perempuan, laki-laki ini adalah menjadi penguasa perempuan al-rijalu qawwamuna 'ala misa. Nah, sekarang kalau nisa atau perempuan diangkat menjadi kepala atau pimpinan yang tertinggi atau yang teratas dan sebagainya, wah ini melanggar garis-garis ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan berbahagia. Jangan lagi begitu, rumah tangga saja. Kalau yang kuasa itu, eh, yang kuasa itu adalah istrinya, perempuan, ini tidak akan baik. Nah, ini berat. Jadi mesti orang laki yang kawam ala nisa perempuan ini adalah di bawah pimpinan orang laki. Nah, kalau kita lihat dalam kejiwaan itu saja tidak lain laki-laki dengan perempuan. Memang Allah sudah mengaturnya demikian. ada pun menjadi pembantu dan sebagainya tidak apa-apa. Tapi jangan memegang pucuk pimpinan atau menjadi top pimpinan. berarti fungsinya perempuan itu mempunyai fungsi sendiri mengatur rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, melihara anak dan sebagainya dan sebagainya. Maka kalau orang menjadikan aslinya itu sama dengan laki-laki ya pasal, ya sebagainya ya sebagainya ya sebagainya berarti perempuan ini maklumah alias teraniaya ya. bukan mestinya lalu diberi, diberi beban kewajiban atau amal perbuatan yang sedemikian tadi nah, berarti orang yang memberikan tadi itu menyalahi peraturan Mestinya bukan itu pekerjaan orang perempuan. Maka itu walaupun bagaimana umpama majunya orang perempuan, toh tetap dia perempuan hmm. memiliki status perempuan. Nah, maka dalam kaum muslimin harus betul-betul teratur. Nah, kita harus kembali jangan mengikuti bagaimana cara-cara orang di luar Islam. Nah, di sini misalnya. Maka jelas Nabi bersabda lanjut yufliha qaumun walau amrohuk imra'atan. Anggap sekarang menjadi khalifah. Perempuan tidak boleh menjadi amir umpamanya. Tidak bisa. Nah, jadi masing-masing mempunyai kedudukan sendiri Tapi akhir zaman karena sudah kebanyakan orang terpengaruh oleh orang-orang di agama Islam maka kebanyakan melanggar garis kesehatan agama Allah mengikuti cara-cara viral Islam. Wah Allah sudah memperingatkan wala yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Jangan kamu dibimbangkan oleh gerak-gerik orang kafir di negeri itu. Nah, jadi orang Islam harus belajar jangan terbimbang Jangan terpikat, jangan tertarik, jangan tertipu, jangan terjerumus di dalam pengaruh orang-orang gairul Islam. Kita harus kembali kepada Islam yang sesungguhnya. Bagaimana? Malah kalau orang perempuan lantas sama-sama kerja di luar dengan orang lelaki, sekarang rumah tangganya masih kacau. Lalu anak-anak yang mengasuh siapa yang melihara? umamil pembantu. Anak-anak itu diasuh oleh orang lain termasuk pembantu dengan diasuh ibu sendiri kan lain. Kejiwaannya pun lain nanti. Nah di sini. Lalu seorang laki-laki harus -laki, pulang ke rumah dan sebagainya. Lalu esnya nggak ada di rumah, esnya sedang dalam keadaan kerja dan sebagainya. Wah ini sama saja tidak mempunyai istri bagaimana? Tidak ada kenikmatan hidup. Nah, Jadi harus kembali ke hukum maka jas Nabi mengatakan lanjut yufliha kaumun walau amrohum imra'atan apalagi tadi saya katakan dalam segi kejiwaan perempuan pun mudah terpengaruh dan jiwanya adalah lemah ini globalnya atau umumnya jiwa perempuan ya mungkin ada satu dua yang lebih lagi itu memang kekhususan. Tapi umumnya di bandar hukum umumnya, jadi umumnya seperti itu. Kalau kita lihat antara Nabi Adam dan sejak Hawa terkuna oleh iblis, Adam tidak bisa, tidak terpengaruh oleh iblis. Tapi yang terkuna siapa? Hawa. Nah, karena Hawa terkuna, Hawa ini adalah orang perempuan rumah mudah terkuna oleh iblis. Tapi memiliki kekuatan mempengaruhi suami, mempengaruhi orang laki. Jadi orang perempuan lemah, tapi kuat mempengaruhi orang laki. Maka setelah terpengaruh sejak awal, hawa mempengaruhi ajak, ada terpengaruh. Nah di sini. Jadi makhluk yang lemah, makhluk yang bersifat demikian tadi, tapi sangat mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi orang lagi yaitu orang perempuan nah itu masalah jelas Nabi bersabda lan yufliha qaumun walau amrohu imratan tapi saya katakan tadi akhir zaman sudah terpengaruh kalau tidak bersama itu kok tidak enak <laughs> ya akhir zaman kan begitu yeah. cara lagi dalam hal yang besar sekarang kumpul ada upacara membagi kue, membagi kopi. Kalau tidak tidak bersama itu seakan-akan kurang. Iya, kurang kurang. sih. Nah, nah, ini kan keliru loh. Hanya bagi makanan coba lihat. Nanti laki-laki yang bawa, perempuan yang bagi. Kenapa kok begitu? Pihak perempuan, pihak perempuan, laki-laki di laki-laki. Apalagi ini hukum syarat syar'i. Jadi kita harus berhati-hati. Harus kembali kepada hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang hanya paham kalau apa? Kalau begitu perempuan ini ditempatkan sendiri, tempatkan bagaimana laki-laki wah ini dianggap ya atau dianggap tidak maju atau dianggap tidak memberikan kedudukan sewajarnya bagi kaum asli. Padahal orang yang menjadikan orang asli bersama laki-laki dalam segala sesuatu itu orang tidak mendudukkan perempuan sebagaimana kedudukan yang bersama eh, asli. Nah, jadi sekarang yang salah menganggap benar, yang benar dianggap salah. Yang maju dianggap mundur, yang mundur dianggap maju. Orang mencampur aduk lagi perempuan mempergaulkan sama dan sebagainya, kan zaman jahiliyah. Selanjutnya datang Islam, diatur oleh Islam. Nah, sekarang peraturan Islam dianggap ya, kuno mau kembali kepada jahiliyah dan modern. Nah, sini. Maka orang-orang Islam harus betul pandai dalam masalah-masalah ini. Jadi kita harus perhatian. Bab kuburan anbiya wal yahud. Bab kubur kuburan nabi-nabi dan orang Yahudi. Nah, bagaimana? ada hubungan kuburan sama Nabi dengan orang Yahudi. Yahudi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradhi alladhi lam yaqum min Siti Aisyah bercerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pada ketika beliau sakit yang mana sudah tidak bangun jadi Nabi sedang sakit dan tidak bangun Nabi bersabda begini La'anallahu al-Yahuda. Dilaknatkan oleh Allah orang-orang Yahudi itu. Ittakhadhu kubur ambiyahim masajidah Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka masjid. Jadi orang-orang Yahudi menjadikan makam atau kuburan para nabi sebagai masjid tempat-tempat sholat, tempat-tempat beribadat, sampai ada yang mensujudi kuburan-kuburan itu, atau menjadi kiblat mereka itu adalah kuburan. Jadi kuburan itu sangat dimuliakan, didewa-dewakan, sampai disembah, sampai demikian beragam sebagainya. Sebab itu dilaknatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat Aisyah, "Laula dzalika la qabruhu khasya an yutakhadhu masjidan kata Siti Aisyah Aisyah umpama gerakan itu tentu makam Rasul akan ditonjolkan tapi khawatir digunakan, disalahgunakan oleh orang-orang maka jadi biasa nah, jelas hubungan manusia di kuburan ini tahu tahu kuburan tempat manusia mati ya, ini gitu. manusia mati di kubur kuburan ya sudah kita hanya apa ada perang syariat ziarah kubur Nah ini kita ziarah kubur artinya menziarahi orang yang yang meninggal dunia dengan mendoakan dan mengistighfarkan dan sebagainya. Hanya nah, itu sudah dan memperingatkan kita bahwa kita besok akan begitu dan sebagainya. Nah, ini saja. Tidak usah dicewa-cewakan, dimulia-muliakan. Apalagi sampai digunakan tempat sholat dan sebagainya. Baik. Nah, Adapun umpama sudah ada masjid, lalu ada halamannya di gunung kuburan nggak apa-apa lama-lama masjidnya diperluas kenapa ini nggak bukan jutaan bukan sengaja membuat masjid di kuburan bukan tidak sengaja membuat masjid di atas kuburan atau menghadap ke kuburan nah, itu yang dilakukan <coughs> maka orang Yahudi dilaknat oleh Allah SWT sebab itu <coughs> nah, kita hanya ziarah kubur sebagaimana biasa jangan sampai berlebih-lebihan kadang-kadang sudah berlebih-lebihan di dibangun berlebih-lebihan ya atau begitu model dan sebagainya tidak ada artinya apa artinya seolahnya sudah di alam tidak butuh itu hanya keperluannya orang yang ziarah jangan kehujanan jangan kepanasan hanya saja kalau ziarah malam beliau pakai lampu karena orang yang ziarah bukan kuburannya itu diberi Lampu perlu apa? Tidak ada artinya. Orang yang di alam barzah. Tidak di alam lain. Kalau orang yang baik, ya amalnya apa? Hasilnya baik. Kalau tidak baik, ya apa kata yang hukum Tuhan? Nah ini masalah. Jadi zaman kita sampai sama dengan orang demikian. Jadi apa mestinya? Ada kalanya di alam kita ini orang yang sangat radikal dihantam yang sama sekali sampai ziarah kufur nggak boleh. Nah, ini jadi ini terlalu radikal. Jadi kita ini harus tengah-tengah. Jangan ifrat, jangan tafrid namanya. Ifrat itu berlebihan dan jangan sampai kurang mengurangi. Ya apa mestinya? Yang yang dibolehkan oleh saya ya boleh jalan, ya mendapat menghormati, ya mengisi bakat, apa? Apa mestinya? Jangan sampai dimulia-muliakan, didewa-dewakan sampai melibatkan, pun jangan ditutup sama sekali sampai melanggar peraturan syariat. syariat. Di situ masalah. Jadi harus Nah kadang-kadang orang yang kotor hanya kadang lihat saja, tidak ada artinya. Kalau tidak mendoakan yang mati, tidak tafakur, tidak aktibar, itu mengambil mengambil peringatan tidak hanya lihat dia terhadapi. Pada akhir zaman sudah macam-macam. Sampai orang di kuburan. Iya akhir zaman saya. Sudah tidur di kuburan akan. Iya. Sampai. ya begitulah. Jadi tawasyahnya untuk bersenang-senangnya atau namanya di kuburan. Lo tanggal kubur itu peringatan tiba bahwa dia itu besok begitu. Bagaimana kok dia <clears throat> saling begitu? Bila nah, inilah masalah. Jadi kita harus mengetahui. Maka dilaknatkan oleh Allah SWT orang-orang Yahudi menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi yang terdahulu sebagai masjid tempat sembahyang mereka, tempat ibadat mereka maka malah tadi saya katakan ada kalanya sampai menyembahnya menyembah kuburan kenapa mengagumkan dan menghormat dan sebagainya kalau kita misalnya Islam ada larangan-larangan jangan sampai orang duduk di atas kuburan itu boleh haram kata Nabi lebih baik orang itu duduk di atas api api yang menembus ke pakaiannya ke badannya daripada duduk di atas kuburan. Nah, ini tidak boleh. Jadi lebih baik duduk di atas api yang membakar badannya, membakar pakaiannya daripada duduk di atas kuburan. Ini tidak boleh. Nah, ini maka hukumnya haram. Begitu juga merangkai, kecuali keadaan baru, baru nah, di sini. Kemudian orang-orang kafir tidak boleh dikubur kuburan Islam. Harus dijauhkan. Jadi kafir sendiri, Islam sendiri. Ini juga ada pengaruhnya dalam alam barzahnya. Begitu juga kita ini jangan suka masuk di kubur-kuburannya orang-orang kafir. Karena azab turun. Waktu Nabi Muhammad SAW memimpin salah tentara untuk menyerbu ke daerah Tabuk, di sana melalui Hijir Soleh. Ada tempat atau desa bekas desanya kaum Samud. Kaum Samud kaumnya Nabi Soleh yang mereka menentang, melanggar dan sebagainya sampai membunuh unta Nabi Soleh. Lalu Allah menurunkan azab yaitu sayhah pada teriakan mereka Jibril atau berdet gitu dihantam yang sama sekali sehingga mereka mati fa'asbahu fi darim jazimin jadi turun turun ke Islam. Waktu Nabi berjalan ini pada berapa ribu tahun ini dapat misalnya. Waktu zaman Nabi yang memimpin bala tentara ke sana, sahabat diingatkan, kamu cepat-cepat berjalan dan tutupan semua dinding, dinding. Cepat-cepat, ini azab turun. Suruh nangis, kalau tidak dapat nangis, tak, tak, usahakan bisa nangis. Kenapa azab turun? Nah. Ada beberapa sahabat juga tidak tahu. Masa di sebelah situ ambil air dari sumur situ. Nabi tahu buang Sudah dimasak ini masakan daging ini dibilang dibuang sini. Nah ini. Kenapa? Itu boleh tempat membaca orang kan itu yang anak yang dianggap oleh Allah SWT. Itulah belajar. Tapi kadang-kadang orang lebih senang ngasuh dipong. <laughs> Dipong ya, dipong. Ya, dipong <laughs> dia ngasuh dingin nah ini bagaimana azab orang itu karena orang kafir tuh kafir adab terus tuh sebagaimana di makam-makam orang-orang yang soleh awliya dan sebagainya rahmat turun di kuburan orang kafir ya adab turun nah kita itu Makanya itu jangan dibuat <laughs> Kalau bukan itu. Nah itu. Kecuali kalau dibongkar orangnya ya pulang-pulang dihancur sama sekali dibang nah itu menjadi Tapi jangan kan masih. Iya, di atas. Cuma <clears throat> di atas. Kan? Tempat yang kosongan. Iya. Iya. Sama saja. Ini kuburan. Ini daerah. <laughs> Nah, kan saya sendiri tuh. Hei, kayak cuma saya dipukul-pukul. Ini ada kosong, ada kosong, ada kosong. Di tempat sini. Iya, dijepit ini. Sama saja. Ini kan daerahnya daerah. Semacam daerah saya, saya, saya katakan soal jalan sana. Apa orang-orang yang meninggal itu di sini, sini, tidak ada kosongnya? kenapa Tidak dilihat orang Nabi. Pokok jalan terpencil ini daerah-daerahnya orang kafir yang alat turun. banyak alat turun, sudah hujan. Oh tidak, kalau duduk lain masalah ini. Ini lain kalau duduk selalu ini duduk di atas kuburan begini. Nah, ini kalau duduk. Tapi kalau duduk orang kafir, azabnya turun, tidak tidak tidak ya semua itu nah, jadi kita sholat di daerah itu ya sholatnya nah, itu masalah Lalu kuburan Islam tidak oh, apa-apa. Oh tidak apa-apa, bukan kuburan. Yang dilarang duduk tadi masalah di atasnya alam, di atasnya kuburan. Di pinggirnya nggak apa-apa. Ya, kita ziarah kan di tepinya, di pinggirnya, bukan di atasnya. Jadi lain masalah kita ziarah ke kuburan Islam duduk dalam kuburan sama di daerah kuburan orang kafir. Nah, itu dalam daerah kafir anak turun. Jelas berarti Malah ada hadis yang lain, jangan lagi begitu. Ada orang terbunuh secara dolim. Kita jangan ada di situ. Hanya menolongnya ini menolong biasa. Sebab di situ nanti ada azab tuh turun karena perbuatan kezaliman dan sebagainya, apa rohnya ini, apa sebagainya nanti. Walaupun tidak tidak berdekat sama orang ini, kan daerahnya. Iya, sama dengan kita umpamanya ada orang bukan maksiat, jangan dekat situ walaupun tidak ikut, walaupun tidak diri, tapi mendekati. Nah, di sini masalahnya. Cuma nama, kalau ada obat bencana, azab, wal balak, ya, ya om, ya semua. Jadi kita berhati-hati. Nah, ini yang masalah. Jangan apa yang mau bilang ya, Allah maha kuasa, mau jadi apa, mau jadi apa. Dan itu sudah pernah disoalkan di Kongres di Suriah dahulu masalah apa itu orangnya yang jadi, apa setan, apa makhluk lain, nah ini dibahas. Mungkin bu, kalau orangnya bukan dia jalan, mungkin ada setan, atau bagaimana, bisa saja kamu merupakan. Merupakan orangnya itu Maka orang itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi tanpa yang baik, yang baik yang tidak tidak. Maka kita harus belajar. Bab hadis syafaat. Ada hadis syafaat. Jadi besok hari kiamat ada syafaat. Syafaat itu orang mintakan pertolongan untuk orang yang membutuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mintakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang lain. Ini namanya syafaat, syafaat. Nah, nanti yang berhak memberi syafaat siapa? Saya ada terangkan. Sudah, saya contohkan pergaulan dunia. Termasuk yang dilakukan syafaat pergaulan dunia. Anggap A, ayah akan menghadap kepada B tidak berani apakah ini orang tuanya, apakah ini orang pemimpin atau kepala dan sebagainya, tidak berani. Kalau tidak berani, minta tolong orang. Nah, itu perantara ini, minta tolong. Minta tolong supaya menghubungkan dan minta kenapa apa. Apakah minta maaf, apakah minta bantuan, apakah minta kompensasi atau sesuatu dan sebagainya. Nah, ini namanya hubung, hubungannya ini orang dinamakan syafaat, syafaat. Nah, ini syafiknya ini, ini syafiknya. Jadi yang minta. Anggap ada orang salah kepada Pak A mau datang pada anda berani baca para B B tolong saya baik salah tolong tidak mau sama dia bisa kan Pak siapa apa si B itu banyak salah pada sampean anu anu anu jadi si A ini sebagai sahabatnya nah, hubungannya ini dinamakan sahabat sahabat nah sudah besok hari kiamat Allah memberikan beberapa orang tertentu untuk memintakan syafaat, mintakan pertolongan untuk orang yang membutuhkan. Nah, minta pada siapa? Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syafaat itu ada dengan izin Allah mandalari yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapa yang bisa memberi syafaat? Tidak ada kecuali dengan izin Allah. Allah menentukan. Nah, ada pun orang mengatakan tidak ada itu syafaat sama sekali. Itu keliru. Bertentangan dengan Quran dan hadis. Jadi ada itu syafaat. Malah ada hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yasfa'u yamal qiyamati al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada." Nah, besok hari kiamat yang mendapat jatah, ya, mendapat kekuasaan untuk bertindak syafaat, <clears throat> nabi-nabi, kemudian ulama, kemudian orang yang mati syahid. Ada riwayat orang yang mati syahid itu akan mendapatkan jatah paling sedikit 70 dari keluarganya. Jadi mensyafaati 70 orang dari keluarganya. Jadi seorang famili. Itu itu. Apalagi ulama, apalagi ambiya, apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang diciptakan. Nah, sudah dalam hadis ini menunjukkan syafaatul uzma, syafaat akum, Syafaat akum itu khusus Nabi Muhammad SAW yang bertindak, lainnya nggak kan Lalu setelah Nabi Muhammad bertindak, diizinkan oleh Allah, lain-lain Nabi, Nabi, Nabi, Rasul, dan sebagainya, sebagainya, sampai tadi. Jadi, kalau sering kita dengarkan, ya mudah-mudahan terus syafaat tadi mudah-mudahan terus syafaat, ini memang betul. Memang ada. Cuma ada orang juga mengatakan tidak ada itu syafaat syafaat. Nah, kalau orang kafir, nggak ada syafaatnya sama sekali. Ya, siapa yang menolong orang kafir? Tapi ini cerita dalam kalangan kaum muslimin. Nah, itu. Saya itu sejauh akhir orang yang ya Allah mati dalam pertempuran. Nah, ini yang saya yang top ini orang yang mati dalam pertempuran yang difirmankan oleh Allah wala tahsabanna alladziina qutilu. Nah, ini bisa bila amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jadi ada yang kutilu bisa bila nah, Itu yang dimaksudkan. Jadi orang yang kukur dalam medan pertempuran. Maka nah, orang Islam itu kalau memperjuangkan Islam masih selamat hidup dapat keuntungan duniawi kata halal dan duniawi kalau jasa kukur mati syahid jadi hidup dia enak mati ya enak ya, enak bisa tidak memperjuangkan agama Allah SWT kemudian dalam hadis ini hadis syafaat ada syafaatul umma syafaat agung syafaat yang paling besar yaitu khusus bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam عن أنس an Nabi عنه عن النبي صلى Yajtami'ul mu'minuna yaman qiyam Orang-orang mukmin di hari kiamat. Nah, hadisnya sudah disebut orang apa? Orang mukmin, ya. Jadi besok orang-orang mukmin berkumpul pada hari kiamat. Saya kuruna. Mereka berbicara masing-masing. Lalu tasbahna ila Rabbina. Andi kata kita berusaha untuk mencari orang yang dapat memintakan syafaat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah Pak berunding begitu berbicara mereka ingat pokoknya manusia, bapak manusia adalah Adam. Coba kita pergi ke Nabi Adam. Berangkat ke Nabi Adam semua. Umpama kita contohkan dunia begini, wah secara demonstrasi, ya datang semua. Mau minta sesuatu, minta pertolongan, minta syafaat kepada Anda. punya Adam. Mereka lalu datang pada Nabi Adam. Fayaquluna. Lalu mereka mengatakan, Anta abunas nas, wahai Adam, sampean adalah bapak manusia keseluruhannya. Anta kalau nas. allah biyadih. Sampai diciptakan oleh Allah langsung. Mana biadih? Lang, langsung. Wasjada laka malaikatu dan engkaulah yang mana Allah memerintahkan malaikat pada sujud hormat pada sampean. Jadi Allah mengerahkan malaikat-malaikat untuk sujud atau sujud hormat pada sampean. Wa maka asma aku syai dan Allah memberikan pengertian atau ilmu pada sampean nama segala sesuatu. Memang mulai adanya bahasa ialah Allah memberikan Allah eh, mengajari Nabi Adam. Nabi Adam diajari oleh Allah nama segala sesuatu. Jadi anak pertama dia ilmu adalah Adam. Fashfa' lana inda rabbik. Nah, sekarang ya Adam, tolonglah mintakan syafaat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Hatta yurihana min makanina hadza Hingga Allah menyelamatkan kita atau menghiburkan kita, mendampingi kita dari keadaan kita ini. Segera longgarkan, longgarkan keadaan kita dari hari ini. Karena hari kiamat pada masa wah ini panik keadaannya. Yang mana manusia menunggu dihisap oleh Allah. Jadi keadaannya wah luar biasa. Nah ini minta syafaat dan tolong dan Nabi Adam minta pada Allah agar kita dilonggarkan dari hari ini. Apa jawaban Nabi lastu gunakum ini bukan kedudukan saya jadi bukan kompeten saya bukan pangkat saya bukan hak saya tak dari Nabi Adam kenapa kata Nabi Adam lastu gunakum ini bukan, bukan betul kebenaran saya. Jadi kamu datang pada saya ini adalah bukan, bukan kedudukan saya, bukan hak saya. Allah Nabi Adam menjelaskan keadaannya, kesalahannya pada Allah dan apa. Faistahi. Wa yazkuru zambahu faistahi. Nabi Adam menyebut dosanya. Apa biasanya Dulu dilarang oleh Allah jangan mendekat kepada sebuah pohon surga, lalu Nabi Adam melanggar, merasa ini ada berdosa pada Allah hingga malu Nabi Adam tinggi-tinggi dosanya. Dah jangan berdosa. Saya enggak berdosa. Nuhan sudah datang saja ke Nabi Musa. Jadi apa? dan Ya, apa? Tidak berani Nabi Adam. Datang orang-orang. ائتوا نوحا فإن أول رسول بعث الله إلى أهل الأرض dan terkepada نوح Nuh itu Rasul yang diutus oleh Allah kepada penduduk bumi. Jatuh orang-orang kepada Nuh. Fayaqtuna Maka jatuh semua kepada Nuh. Fayaqulu jawab Nabi Nuh. Ini bukan pangkat saya. Ini bukan hak saya. Dan bukan kebetulan saya. Saya tidak berani. Nabi Nuh menunjukkan kesalahannya. Wenturu su'alahu rabbahu ma laisa lahu bihi alim. Nabi itu merasa dosa pada Allah karena pernah minta sesuatu yang bukan haknya dan dia tidak tahu. Termasuk karena Nabi Nuh mempunyai anak empat yang satu dari Kanan tidak mau ikut serta di perahu atau di kapalnya lalu setelah banjir Nuh minta ya Allah itu anak saya bagaimana bagaimana dilarang lantas al malaysia lagi bi'alif jangan tanya yang kamu tidak tahu inna oleh min ahli inna amru itu bukan golonganmu itu orang tidak baik jadi Nabi Nuh merasa tanya pada Allah demikian tadi ini adalah suatu kesalahan ya ditegur orang jangan tanya jadi merasa salah ingat sampai hari kiamat orang minta sahabat jangan jangan ke saya bukan saya ini Saya tidak berani, saya sudah salah pada Allah, minta sesuatu yang bukan hak saya. Sudah, pergi ke sana. فيستحي فيقول ائتوا إبراهيم خليل الرحمن datang sana ke Khalil Rahman Ibrahim Dokter ke Nabi Ibrahim Datang orang-orang ke Nabi Ibrahim Nabi menjawab, lasuhnakum. Bukan tugas saya, bukan pangkat saya, bukan bagian saya. Saya tidak pun. tu eh, Musa, datang kepada Musa. Abdan kalau Allah itu hamba Allah yang telah diajak berbicara oleh Allah langsung. Bikin Nabi Musa, kepada Musa. Dan diberi oleh Allah kitab Taurat. Sudah, datang sana ke Musa. Kata Ibrahim, datang kepada Musa. <coughs> Fa'tulahu fa'tulah suhnakum kalau Musa ini bukan saya. Bukan pangkat saya, bukan hak saya, bukan kedudukan saya. Nabi Musa menjelaskan kesalahan. Saya sudah salah pada Allah. Saya pernah membunuh orang. Nabi Musa enggak, enggak sengaja bunuh orang. Ada orang berkelahi bisa ya diinggirkan gini pada tuh mati. Iya. Nah ini, karena orang berkelahi diinggirkan, dipisah, diinggirkan mati. Saya merasa salah Nabi Musa. Jadi waktu hari dapat <coughs> ingat jangan jangan saya, saya sudah salah. Kenapa? Banyak puluh kata nafas biar nafsu, saya pernah membunuh. Saya sahih, malu bisa ya Allah. Saya pun itu Isa, datang kepada Isa sana. عبد wa kalimat Allah wa ruha datang Nabi Isa yang langsung diciptakan oleh Allah menjadi hamba Allah, utusan Allah dan kalimat Allah Fayaqut Nabi Isa mengatakan Laisa hunakum ini bukan tugas saya bukan pangkat saya, bukan kedua saya saya tidak akan kata Nabi Isa datang sana ke Muhammad <clears throat> kata Nabi Isa sudah Pelan pesan pesan. Ibnu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdan ghafarallahu lahu ma taqaddam min dhanbi wa Itu hamba Allah yang sudah dilebur dosa yang lalu dan akan datang. Jadi ada bersih orang yang tidak punya dosa sama sekali. Sudah datang ke Muhammad. Sampai datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'antaliku fa'antaliku datang oleh Muhammad Muhammad yang sanggup datang Nabi Muhammad terima. Naladar datang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap pada Allah Subhanahu wa taala lalu diizinkan oleh Allah. ulang. Bila ra'aitu rabbi wa qatu sajidan. Kalau saya bertemu pada Allah, saya sujud pada Allah. Asal saya sujud, saya da'uni masya Allah, semua sudah sujud, dibiarkan sujud. Berapa lama? Lalu saya cukur oleh Allah dan suara, irfa' ra'sa, wasa bu'ta. وقل يسمع واسمع تشفع Hei Muhammad sudah naikkan kepalamu berdiri minta apa kamu tentu diberi dan katalah apa yang kamu katakan tentu didengar dan mintalah syafaat tentu diterima baru Nabi berdiri dari sujudnya lantas memuji pada Allah memuji pada Allah memuji pada Allah kemudian minta syafaat wa asfa'u sudah dan minta syafaat diberi oleh Allah Fa yahutta li haddan harus ditetapkan oleh Allah. Fa adkhulul jannah. Pertama kali Allah memberi syafaat di antara umatnya akan masuk surga tanpa hisab. Lalu ada yang diringankan sisanya, ada macam-macam syafaat. Sudah, itu diberi, saya juga فإذا رأيت ربي مثله ثم أشبع حط لي حدا minta lagi minta lagi فأدخل الجنة ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبس القرآن sudah minta syafaat, minta syafaat, minta syafaat sampai tertolong semua yang yang bakal masuk neraka yang di neraka tertolong hingga orang-orang yang sudah dicap oleh Quran akan tetap dalam neraka. Nah, ini إلا من حفظ القرآن ووجب على الخلود يعني قول الله تعالى خالدين فيها kecuali yang sudah tetap dalam neraka Ingat, jadi tidak syafaatnya Nabi Muhammad Wasallam. Setelah Nabi Muhammad SAW demikian, tahu semua di padang mahsyar ini bahwa ini pangkat manusia yang paling tinggi. <coughs> Maka itu dinamakan al-maqamul mahmud. Itu yang dinamakan maqamul mahmud, makam yang terpuji. Kenapa? Pada suatu saat yang begitu panik orang yang sangat membutuhkan pertolongan, untuk minta pada Allah tidak ada yang berani sama sekali. Adam tidak berani, Nabi Nuh tidak berani, Nabi Ibrahim tidak berani, Nabi Musa tidak berani, Nabi Isa tidak berani, Nabi-Nabi tapi Lain-lain kan di bawah pangkatnya Nabi-Nabi ini loh yang tersebut tadi ini. Ya. Malah ini cuma ulul azm, ulul azm. Tidak ada yang berani sama sekali. Jadi hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pangkat derajat Muhammad. Maka harus yang lain mengatakan anak awal syafi'i awal musyafa. Maka kita kita ini termasuk orang yang untung menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. itu satu keuntungan. Maka nah, harus kita sadari dan kita pahami betul-betul sehingga dapat kita jaga sebagaimana mestinya. Kalau orang mengenali derajat dan pangkat umat Nabi Muhammad SAW silahkan kenikmatan dan rahmatan Allah yang sangat besar diberikan pasti akan mempertahankan kenikmatan ini atau derajat ini walaupun korban segala sesuatu jangan lagi korban hanya waktu ya korban harta benda jiwa raga nggak apa-apa demi untuk tetap di dalam umat Nabi Muhammad SAW yang sangat terjamin nah, ini tidak jelas dalam bahasa Arab ada dunia ini belum ada dunia itu ada dia bahasa ada di akhirnya tapi yang sangat dibutuhkan dalam termasuk orang rasul sekarang Rasul dengan ada kesempatan ada apa, Rasul di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagainya. Nah ini juga masuk sama. Contohnya ada cerita pada zaman kerajaan Marwan bin Hakam Zaman kabarnya banyak. Ada seorang pemuda ahli naik kuda. Wahid naik kuda. Pandai. Pada suatu hari dia sedang naik kuda, kudanya lari kencang, tidak pernah dipegang, larat sini. Wahid masuk rumah orang istana raja, halaman rumahnya, kebetulan anaknya yang kecil di situ dimain-main dihantar oleh lagi saya mati tangkap bagaimana membunuh anak raja ini si raja raja marah betul tangkap tahan di sana tahan harus dari sini dan raja niat sudah mengajilinya akan membunuh anak itu suruh hukum pun jadi dia marah anak sendiri dan tidak kehukum dan sebagainya sudah berapa kali tahan waktu sidang akan kepala sendiri oleh oleh oleh raja tadi dan persidangan lengkap ini anak ya, anaknya itu akan dimasukkan itu di luar itu ada hatinya gerak. Ya Allah, kalau saya selamat. Dari tuntutan ini, dari hukuman ini, saya niat akan membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Akan mengajarkan majelis pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW. Sudah, hanya itu saja Allah menggerakkan, dia nggak ada bayangan sebelumnya. Malu karena apa suasana takut, keadaan begitu ya. Hmm, sangat takut dan sedih, jadi artinya gerak digerakkan arah Allah ya Allah kalau saya selamat saya nazar ta'ala akan membaca maulid Nabi Muhammad SAW untuk mengajakkan kuasa Allah SWT waktu itu orang anak itu dimasukkan oleh polisi ya raja itu masuk raja melihat itu tadi marah jengkel sudah mengancam nampak itu hilang sama sekali jadi rasa marah hilang rasa, rasa mengancam hilang rasa ini dan tidak malah merasa senang dan belas kasihan kepada anak pun pemuda tadi. Masuk, heran betul. Ini awalnya punya mana Jika punya asma atau punya cekalan. Tanya, kalau punya apa? Sebab tadi saya begitu marah terhadap am Dan saya mengancam kalau akan menindak penghukum bunuh kalau kamu budak saya. Lalu kamu masuk saya melihat kami ini hilang sama sekali dan sekarang saya merasa senang, merasa berbelas kasihan padamu. Kenapa? Dulu tidak Pak saja Saya tidak mempunyai pegangan apa-apa. Tidak baca doa apa-apa, tidak baca sama sekali. Hanya di luar sana tadi, termasuk hati saya digerakkan oleh Allah. Ya Allah, kalau saya selamat, saya nazar milik Allah akan mengadakan majlis dan sahabatnya akhirnya dimaafkan terus sudah, sekarang kamu saya bebaskan dari tuntutan hukum, dari tindakan hukum, sudah bebas, diambil uang seribu dinar emas. Sudah, <laughs> seribu dinar sudah ini gunakan untuk pelaksanaan nazar. Nah, di sini kita tahu kalau begitu ini dia tawasul pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hasil ini pun juga dengan syafaat syafaat dengan jalan Rasul. Karena hari kiamat syafaatnya langsung namanya, minta langsung. Nah, jadi di alam barzakh juga begitu. apalagi dalam alam akhir akhir kita masya. Jadi anda yang sini. Nah, repotnya nanti pada padang mah Sudah. Malah Nabi Muhammad SAW bersabda, syafaati li ashabil kabairi min ummati. Syafaat itu besok terutamanya bagi orang-orang yang berdosa besar dari rumah saya. Kalau orang yang sudah tertindih sudah awliya Allah ini ya kan langsung sudah sudah iya. langsung sing perlu <laughs> sing perlu dulu sing beti-beti itu iya. di kantor itu di kantor juga iya. jadi jadi satu kata itu masih nah, tapi jangan salah paham dong ya kan, kan kalau ini wah sudah enak kali ini tidak puasa jaga ya menunggu-nunggu syafaat tidak boleh malah mungkin tambah tidak dapat itu tidak boleh kadang-kadang begitu oscar tidak ya, sholat tidak apa-apa tidak ibadah kenapa syafaat nabi wah itu tidak boleh itu bunuh namanya ini ada hulu hulu nah ini kita sebagian tidak masalah Jadi ada di dunia, di akhirat dan sebagainya dan sebagainya. Apalagi di malam bar, barzah lain. Hendaknya tahlilan itu Tahlilan ini agar termasuk ikhtiar dan usaha kita untuk minta kepada Allah SWT bisa juga dimasukkan minta pertolongan ini adalah dalam segi bahasanya siapa, Nah, kita mintakan. Tapi tugas yang khusus saya katakan tadi nanti hari kiamat, nanti soal kiamat, di dikit yang kiamat, di alam dia, wasyuwal ulama, ada Nah ini pun juga begitu. Nah, kita minta doa ya Allah apa, eh, eh, kepada orang awal eh, pak, tolong pak doakan saya. Ini juga namanya tindakan syafaat ini. Tapi bukan syafaat yang resmi tadi yang saya katakan hanya caranya cara syafaat dalam dalam hubungan tawas tawasul. Jadi saya datang pada seorang ulama mengatakan Pak belum nggak berdoa. Nah, apa kita bisa doa? Kita bisa doa sendiri. Tapi saya merasa ini orang lebih nah, lebih taat, lebih lebih tinggi derajatnya dari kita kan begitu. Nah, ini tidak apa. Jadi minta. Jadi ini, ini termasuk minta tolong. Gitu termasuk nanti ada syafaat selain itu Quran. Qurannya akan disyafaatkan. Ada hadis القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعل أمامه قرد إلى الجنة ومن جعل خلفه ساق إلى النار hadis karena itu Quran itu syafi' musyafa syafi' itu minta syafaat musyafa dituruti di, diterima permohonannya oleh Allah wa mahil dan pembela penuntut yang dipercaya oleh Allah mahil itu penuntut dipercaya oleh Allah maka nah, kalau siapa yang orang naruh Quran di mukanya Ya. Ini Quran akan menuntun dia ke surga. Man ja'ala amamau qatahu rajana Artinya bagaimana Tahu, di mukanya? Bukan tahu saja begini. Mengikuti pada Quran. Quran betul-betul jadi imamnya. Pada Quran imam. Jadi Quran jadi imamnya. Mau dagang, ya Quran dulu. Ya, <laughs> mau berkeluarga, ya lihat dulu. Mau bergaul, ya dulu, lihat dulu mau dagang mau juga, dia Quran ah, ketemu wa halallahu bai'a al harrama riba <laughs> itu kalau mengarang itu jual beli kan riba buatnya sudah mundur <laughs> ya karena Quran kamu dengan istrinya wajah melincah dan sebagainya pakai hias aja lagi malah tabarrusna ini ya kan lah <laughs> ya kan? iya. jangan baik obhan, jangan terbuka begitu ya dulu mundur lagi Ya coba keluar pakai biasa aku dua cerapat. Nah, ini Quran. Kan gitu. Nah jadi semua itu ada di Quran nah, ini. Kalau begitu kau qadahu, Quran menuntun jalan ke surga. Tapi yang mencari hal Quran di belakangnya. Jadi Quran tidak dihiraukan, tidak di tidak dipakai lah. Quran sudah tinggal. Tidak mau jadi Quran. Ya sudah, sahurlah dikirim ke neraka. Orang oh, tidak mau Quran sama dengan Yahudi ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كتاب الله dibuang di belakangnya nah ini jadi Quran pun juga syafi'un ini syafi'un ada sini nah ini jadi selalu ada artinya ini juga menolong jadi Quran ini juga menolong menolong Quran Quran dan sebagainya tapi kalau baca Quran betul kalau tidak apa-apa baca Quran itu tahu tahu artinya nggak tahu artinya tetap dapat pahala tetap dapat pahala pahala dan menguntungkan asal bacanya benar dan peruntukan nah itu yang yang nggak kawan itu lah itu yang mengatakan itu kata ahli Quran kata ahli ilmu Quran laisa minar qiraati syai itu bukan bacaan yang benar kan sudah sering saya terangkan dalam baca Quran ada tahqiq ada takfir ada ada ya ada mengerti maknanya atau tidak mengerti maknanya tetap ada pahala ada ganjaran dan ahli jabatan insya Allah ada syafaat yang kiamat kalau tidak ahli tapi alangkah baiknya kalau mengerti maknanya <laughs> di ayat terbaru ayat ini baru sudah jadi itu apa masalah syafaat dan itu sering dimasalahkan ya syafaat ya rasul ini sering dipersoalkan padahal di Qurannya ada Ya, begini ya. Kalau harusnya juga ada. Ketika saya tawasul, tawasul itu tidak begitu. Tadi itu masa langsung minta tolong dan sebagainya perantaraan kita seakan berdoa pada Allah minta tolong pada orang tolong doakan saya ini kan saya tawasul pada orang ini supaya orang ini mendoakan saya kan gitu itu apa boleh saja jangan lagi kita Nabi Muhammad SAW minta didoakan waktu saya Muhammad bin Khattab radhiyallahu anhu pamit ya Rasulullah saya pamit akan umroh Rasulullah eh, Sayyidina Umar pamit akan umroh. Ini kan sahabatnya. Nabi menjawab jawabnya, ya Umar, ada hal ini, la ya Ukhayya. La tansana min du'aika ya Ukhayya. Ada yang asyikna fi du'aika ya Ukhayya. Jangan lupa mendoakan saya, hai sekarang Ada barengkan saya dalam doamu. Jadi Nabi kan tidak di doakan. Jangan lupa mendoakan saya. Barengkan saya pada doa ada dua riwayat. Maka saya mengatakan saya tidak mampu kesenangan lebih daripada ini. Rasulullah minta doa dan didoakan waktu tidak akan berkata haji, akan berkata Allah. Nah, kalau Rasulullah begitu apa kita? Maka saya katakan tidak ngerti, oh saya minta doa pada orang langsung, Iya ya langsung ya langsung. Jadi <laughs> kalau gitu ya. Dia langsung kita bentuk ya langsung. Selama kan langsung, sholat langsung, doa ya langsung. Tapi tak ada jalan lagi yang nggak langsung. <laughs> ya itu kita ada so, kemungkinan doa saya nggak terima, tapi doa ini di Jelas. Jadi dua-dua ini sudah sebenarnya tidak tidak menjadi soal yang rumit sulit tidak karena sudah jelas Quran hadis Quran hadis ini. Cuma kadang-kadang orang mengetahui satu, tidak tahu lainnya. Wala tanfa'u syafa'atun syafi'in kan ada. Ada pula. Sebenarnya tidak ada gunanya syafaatnya orang orang, orang ahli syafaat. La tanfa'u syafa'atun syafi'in. Wala tuqbal minha syafa'atun, wala yuqbal minha itu, wala hum yunsarun. Ini kalau syafaat. <laughs> Ya, Jangan pegangin Nabi dulu. Itu orang apa? Ini orang kafir orang musyrik Yahudi Nasrani musyrik mati nggak bisa disyafaati nggak ada yang bisa tidak boleh disyafaati dan tidak ada gunanya bagi mereka orang orang kafir orang kafir sama sekali tutup tidak bisa nah tanpa tanfa'uhum siapa itu sama sekali tidak akan menguntungkan mereka siapa siapa saja karena orang apa orang kafir tidak tutup sama sekali tapi orang-orang yang masih asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku hakiman nah saya ada harapan. Kenapa? Punya bisri. Ini punya bisri ini. Terus ras ini dia bisri. Katanya dia bisri. Ya, ya Jadi dia masih bisa. Ya, lain masalahnya. Maka tahlilan tidak boleh haram terhadap orang kafir. orang tunggu kemarin kita dah sama Abu Jahal boleh bagaimana nak Abu Jahal ada lihat Fir'aun yang itu Abu Oh iya, orang, orang begitu belum tahu definisi bid'ah, bid'ah itu apa, dan bid'ah macam dan sebagainya. Kita ngaji pakai bid'ah itu bagus betul karena orang baru aja orang ulama zaman modern ini tapi ya, orang yang alim betul betul tingkat ulama betul nah, itu tapi secara modern ada agama alfit ah menjelaskan bagaimana ketambihan anak sebagainya sebagainya perjalanan ya ulama orang dahulu dan sapi dan sebagainya dan sebagainya maka itu saya katakan kalau bid'ah itu ada macam-macam. Saya Umar sendiri waktu mengumpulkan orang-orang jamaah terawih Dijadikan satu, itu memang katakan ini bagus apa ya nikmatil bin atau hari. Terawih itu bukan tidak begini, tidak model model yang jalan sekarang. Zaman nanti kan tidak begitu. Nanti hanya keluar tiga malam saja. Tidak tiga malam dan tidak keluar lagi. Tidak zaman Sayyidina bahkan orang-orang semuanya sendiri satu-satu, dua, enaknya sudah tidak tidak bisa. Nama sama Umar baru tengah-tengah jadi khalifah, sudah mulai jalan-jalan malam, malah jadi rumahnya bagaimana. Kebetulan nonton, dimasuk ke banyak orang, dia ada apa orang-orang. ya, pada sana nggak ngerti ada apa ini. Tidak orang sholat, ada nah, orang sholat sendiri, sholat dua, sholat tiga, macam-macam. Baru dia berpikiran, nah iya ini orang-orang kan maksudnya sholat. Jadi pada satu-satu begini, kalau maksudnya sama, jadi satu saja. Jamaah satu kata kawannya nama Abu Al-Qari Al-Qari yang baik sudah kata orang bisa umumkan diumumkan sholat malam-malam Ramadan nanti malam mulai harus dijadikan satu laki-laki di masjid diimami oleh Ubay bin Ka'ab dan perempuan sendiri diimami oleh Qari tadi sudah umumkan perempuan resmi khalifah malam saya keluar lagi dan orang di masjid sudah, sudah jadi Terlihat dia satu, jamaah satu, senang seroman. Mengatakan, Faya nikmatil bid'atu hadihi. Alangkah baiknya bid'ah ini. Tapi yang ide dulu, terus sholat, apa yang sholat dulu terus tidur sama yang tidur dulu atau sholat yang tidur dulu terus sholat ini lebih af. Ah, daripada yang sholat dulu terus tidur nah, maka selama tidak ikut nah ngatur kami tidak ikut Iya. Kenapa mengejar yang lebih afdal? Ben begitu. Pemimpin itu begitu. <laughs> ya, memilih yang lebih berat, nah, mesti begitu. Jangan enteng. Iya. Ini pasti itu. Iya. Berarti memilih yang yang apa? Yang paling berat. jika ada dunia yang enak, yang milih yang enak. Nah, makan yang enak dulu. Ya pemimpinnya kan enggak. <laughs> yang enak kan Apa? Orang-orangnya yang enak yang enggak enak dia sendiri yang berat begitu yang berat dia pikul sendiri yang enteng jangan omong milih milih yang berat nah di sini kita dapat tahu bahwa ada kalimat saya yang nikmati lebih Al-Quran alangkah baiknya bid'ah ini kalau kita ada kita baik <coughs> maka macam-macam maka orang ulama dijeliti macam-macamnya itu ada bid'atul wajibah ada bid'atul mandubah ada bid'atul muharramah ada bid'atul makruhah ada bid'atul mubah Nah, jadi jelas kita dapat mengungkapkan begitu syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka tadi saya sampaikan di sini pun juga ada akan mendapat syafaat dari Nabi. Semua sudah akan syafaat kecuali manhaba Quran. Siapa yang ditahan oleh Quran? Loh, siapa ya ditahan oleh Quran? Artinya sudah dicap oleh firman Allah, orang-orang itu bakal tetap dalam neraka yaitu Allah Orang yang sudah wajib dulu pasti keturunan neraka tidak bisa dapat syafaat sama sekali. Siapa? Yaitu orang kafir seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, dan semua yang bukan Islam hmm. ini adalah neraka tetap. Kalau yang masuk asyhadu an la ilaha illallah wa dan tidak kekufuran pasti akan keluar dari neraka. Akan keluar. Sampai terakhir besok, kata Nabi ada hadis yang lain sudah sudah apa lama sudah beberapa juta tahun malaikat malik Jibril dan malik coba lihat di neraka ada sisanya orang ini masuk malaikat malik itu masuk neraka cari cari cari seribu tahun ada datang pada Allah ya Allah enggak ada ada saya kalau coba dicari ada biasa cari lagi selama lama ada di bawah ya Witem betul-betul betul gosong. Ya, witem sama sekali. Hanya di lisannya ini melengkung begitu ada la ilaha illallah Muhammad ada syahadat begitu jadi jangan bercahaya itu tidak dimakan api jadi lisannya ini yang baca la ilaha ini tidak dibaca dimakan api mencari apa ada percayaannya jadi ya Allah apa ini ya itu itu itu keluarkan keluarkan sudah dikeluarkan itu sudah banyak kamu perasaan itu itu masuk Nah, dimasukkan ayat <laughs> iya, itu dia, dia harus menaruh ayat namanya menaruh di blok sudah keluar seperti cambal apa putih putih jadi sudah putih kontos jadi putih sudah bersih nah, sudah putih bersih cuit cambal banyak malaikat pernah susah enggak sudah dari ini langsung rasa susah enggak habis Terus orang kata apa kamu tidak ingin masuk surga? Tidaknya untuk masuk surga. bagaimana dia? Dia coba lihat sana. Jalan, dia surga. Dia surga kata Allah tidak ingin masuk. Bagaimana akan saya masuk untuk ini? Coba cobalah masuk. Gimana perlu minta berani masuk? Hmm. Biasa nggak ada baik <laughs> Kan benar benar nggak berani masuk. Karena udah pernah Masuk. masuk dia kolak, terus dia akan menengok sana. Dia sudah penuh, merasa nggak ada tempat. Ya, Mereka terakhir tuh, dapat iya, iya. terakhir sudah masuk ke dalam sudahlah berharap apa-apa. Kamu ingin apa? sebenarnya seperti mana? Kata Allah SWT, saya beri kamu seperti dunia sepuluh kali. Meminta meminta itu sepuluh kali. Jadi ini orang terakhir sudah. Kalau istilah kita kampungan ini orang paling buncit. <laughs> Ya paling, terakhir keluar dari neraka, paling akhir masuk surga. Lo ini mendapat seperti dunia sepuluh kali. Nah, ini rahmat Allah. Jadi kalau saya pasti akan baik hampir sudah tidak ada yang di, di, neraka. Kecuali orang yang sudah hafal salumul Quran. Maka kalau kita mendengarkan begitu, jangan sampai terbimbang. Ini berbahaya tuh. Kalau anda bimbang bisa rusak imannya. Karena dengan begini apa di pengajian umum nggak boleh kita tidak ini. Jadi mesti kalau terdengar gitu tambah takut, tambah tak, kuat, tambah. Nah, ini jangan sampai kena berangkat sama sekali. Kan begitu. Kadang-kadang ya malu saya tak masuk. Jelas ini adalah syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ayat zambi a'zam dosa yang mana yang lebih besar? dosa macam-macam, tingkatnya dosa macam-macam. Ada dosa pop, ada akal kabair, ada kabirah, ada dosa tawiyah, ada dosa macam-macam. Sekarang yang terbesar dosa عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله Sahabat Abdullah bin Mas'ud tanya Nabi Allah dosa yang mana yang terbesar, yang paling besar di hadapan Allah dosa apa yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. jawab, "Antas ala lillahi niddan." Kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Jadi kutukan Allah. Nid ini sekutu, cari nazir, mati. Jadi mengatakan bahwa Allah mempunyai sekutu, kutukan Allah. Nah, orang yang imannya kepada Allah ini dosa paling besar. Jadi jelasnya dosa paling besar adalah dosa kekufuran. Setelah kekufuran, kekufuran macam-macam, ada kekufuran, ada kekufuran, ada kekufuran, kekufuran. Ya. Kekufuran ini dosa paling tinggi di atas kekufuran dosa Jangan Dapat kali dosa apa di atas dosa kekufuran. Selalu ini paling tinggi. Sama ketaatan yang paling tinggi apa? Tauhid, iman. ada Allah semua ini paling tinggi. Cuma bawahnya loh. Apa patokannya? Apa ini dosa dosa paling besar adalah kufur. Sudah ini rasanya di bawah, di bawah, di bawah, di bawah, paling top kufur. Dan paling bahaya bagi menghantam manusia adalah bahaya kufur dia gambarin hati penuh anggap tidak laku anggap punya berapa hektar dan apa-apa anggap bencana bencana bencana bencana tapi kalau sudah kena saya kubur kenapa? sebab akibatnya nakal tepat anggap sawahnya hasil wah dia masih akan masuk kalau 那别杀，我我反正你把那几只包那，你杀的，不管它就是，对呀，挺方便。反正不简单了，你你全部给我一做，给我做。对呀，也不是简单，你，咱这家里，我弄点这个做，做饺子。我我来，你你来，做做点，做做